Uh, Ustaz, Ana ada pertanyaan Ustaz. Silakan, silakan. Bahwa uh, masalah orang yang hamil dan menyusui Ustaz hmm. berhubungan dengan puasa Ramadan gimana Ustaz? Karena bisa jadi dia tahun ini hamil uh, dan menyusui tapi tahun depan sudah hamil lagi Ustaz. Masya Allah, produksi uh, nah, produktif iya, sekali suaminya. Uh, nah ini bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah dia harus mengganti dan kayaknya agak kesulitan kok mengganti karena dia uh, kan kita dianjurkan sudah menyusui sama dua tahun Ustaz. Ya, ya, ya. Sekarang dia hamil, belum Ramadan atau Ramadan depan dia masih menyusui atau kemungkinan sudah hamil. Nah, gimana, hmm. Ustaz? Ya, ya. E, permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan oleh e, para ulama ya. E, jumhur ulama menyatakan ya harus mengqadha dan sebagian ulama menyatakan e, boleh dengan hanya e, membayar fidyah saja ya. Dan kalau kita perhatikan uzur uzur-uzur yang ya, ya, ya, yang dialami oleh orang-orang yang berbuka puasa, ada dua model uzur. Yang pertama adalah uzur yang bisa hilang dan yang kedua uzur yang tidak bisa hilang. Uzur yang bisa hilang seperti orang yang safar dan juga orang yang uh, sakit seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia bersafar, maka dia eh, kemudian dia berbuka, maka dia boleh mengganti di hari-hari yang lain. Kita tahu bahwasanya uzur safar dan sakit bukan uzur yang abadi. Seorang terkadang sakit nanti sembuh, safar kemudian mukim, ya. Ini uzur yang yang bisa hilang. E, maka cara untuk mengganti puasa dengan mengkodok. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, faidatun min ayamin ukhar. Itu diganti pada hari-hari yang lain selain di lain selain di luar bulan Ramadan. Uzur model kedua yaitu uzur yang tidak hilang. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan e, orang-orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka e, dia membayar fidyah. Ini uzur yang tidak bisa tidak bisa hilang orang tua tidak mungkin apa tidak mungkin kembali lagi muda lagi oleh karenanya saya ingat kisah tentang yang disampaikan oleh uh, Az-Zahabi rahimahullah dalam eh, siar Alam Nubala tentang Al-Hallaj. Al-Hallaj adalah seorang yang yang yang eh, yang, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengaku bahwasanya dia telah di, ada Tuhan menitis dalam dirinya. Sehingga tatkala dia bisa melakukan hal yang ajaib, bisa mendatangkan buah di buah yang segar di musim panas, dan dia tatkala datang suatu kampung dia bertanya kepada para ulama di sekitar kampung tersebut dia bertanya apa yang kalian kehendaki dari saya karena dia memang hebat suatu saat sebagaimana dikisahkan oleh Zahabi dia mendatangi seorang ulama yang sudah tua yang sudah rambutnya sudah tidak ada sudah botak maka Halaj ini yang mengaku sebagai tuan dia dibantu oleh banyak jin dan dia bisa melakukan hal yang ajaib dia mengatakan apa yang kau kehendaki akan saya kabulkan karena saya adalah Tuhan maka orang ulama tadi mengatakan apa saya sudah tua dan saya ingin rambut saya kembali lagi dan saya ingin muda lagi karena saya ingin kawin lagi. <laughs> Kata Halaj, kalau kembali muda saya tidak bisa. Artinya memang ini udur yang tidak bisa tidak bisa hilang. Orang sudah tua nggak mungkin kembali lagi. Orang yang udur yang tidak bisa hilang, ini jalan keluarnya cuma fidyah. Karena nggak mungkin kita suruh dia untuk berpuasa di hari-hari yang lain. Uh, demikian juga, oleh karena kita bisa klasifikasikan dua, dua model. Udur yang bisa hilang dan udur yang tidak bisa hilang. Contoh udur yang bisa hilang seperti apa? Seperti haid, nifas. Ya, wanita tidak haid terus kemudian tidak nifas, nifas terus. Maka caranya dengan meng mengkodok. Contoh uzur yang tidak bisa hilang seperti tadi orang yang sudah tua atau sakit yang tidak mungkin sembuh. Orang terang terkena cuci darah misalnya, tidak ditemuk, belum ditemukan obatnya. Orang sebenarnya tidak mungkin kita suruh puasa karena tidak mungkin dia sehat. Secara kedokteran dia tidak mungkin sehat. Seperti uzur yang tidak bisa hilang ini, maka dengan bayar apa? Fidyah. Sekarang kita berbicara tentang wanita hamil dan menyusui. Secara kias, secara analogi, wanita hamil dan menyusui Udur yang bisa hilang atau tidak? Bisa ya, tidak mungkin orang hamil terus sepanjang eh, seumur hidupnya, tidak mungkin juga orang apa namanya e, menyusui sepanjang umur hidupnya. Oleh karenanya kalau kita melihat secara logika, secara analogi, maka seharusnya udur hamil dan menyusui ini diklasifikasikan bersama udur-udur yang bisa hilang. Dan kalau kita klasifikasikan terhadap udur yang bisa hilang, maka cara membayarnya dengan kodok. Ini pendapat jumhur ulama, pendapat jumhur ulama. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syahrul Mumti'. Akan tapi ternyata ada fatwa dari dua orang sahabat mulia itu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mereka berdua berfatwa bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui bayar fidyah. Bayar fidyah, ya. Tafdiyan itu tufdiyan itu bayar fidyah. Oleh karenanya e, karena ada dua fatwa sahabat ini, maka saya lebih condong kepada fatwa dua sahabat. Kita tahu bahwasanya dalam usul fikih ada namanya qaulus sahabi hujjah perkataan seorang sahabat hujah selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihi dan tidak dikenal ada sahabat lain yang menyelisih fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dalam hal ini. Dalam hal ini bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh membayar fidyah. Dan ini uh, sesuatu yang ya, yang memudahkan bagi para wanita sebagai, sebagai sebagaimana tadi uh, yang disampaikan oleh Bang Dung, ada wanita yang demikian dia hamil tahun ini, kemudian tahun depan dia menyusui selama dua tahun, kemudian dia hamil lagi, kemudian dia menyusui lagi, suaminya sangat produktif dan tidak berhenti-berhenti, maka kapan dia bisa uh, mengkodok puasanya? Ini fatwa yang meringankan bagi uh, bagi mereka. Sebagian ulama, sebagaimana Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Irsyadul Fuhul menyebutkan kalau ada fatwa sahabat yang menyelisihi kias yang jali, kias yang sore yang menunjukkan bahwasannya dia tidaklah menyelisihi kias yang sore tersebut kecuali karena dia punya dalil. Seharusnya kalau kita bicara tadi kias namanya uzur yang bisa hilang harusnya qadha. Ternyata ada fatwa dari Ibnu Abbas ini Umar yang menyatakan cukup fidyah, tidak usah qadha. Ini menunjukkan dia punya dalil yang yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Dari sini kita husnuzan kepada uh, dua sahabat ini Ibnu Umar dan Abbas bahwasanya boleh wanita hamil dan menyusui untuk bayar uh, fidyah, tidak perlu mengqadha. Akan tapi Bang Dung, ya tentunya yang lebih selamat mengqadha. Artinya apa? Kalau ada wanita hamil dan menyusui bisa mengqadha suatu saat, maka lebih afdol dia mengkodok agar keluar dari permasalahan khilaf. Tapi kalau memang kondisinya sulit, kondisinya sulit kemudian dia sulit untuk mengkodok, maka kita bilang ada fatwa alhamdulillah dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala Bosnya wanita hamil dan menyusui boleh apa? Boleh membayar fidyah saja dan fidyah bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan uh, membayar setengah sok untuk satu harinya ya kira-kira 1,3 kilogram uh, beras ya untuk satu hari 1,3 kg atau 1,5 kg beras atau dengan memberi makanan uh, makanan sempurna yaitu makanan dan lauknya untuk satu hari sekali makan. Demikian eh, Bang Dung. Paham insya Allah Bang Dung? Paham. Oh iya, iya, iya terima iya, kasih. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi